kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita bacakan dari masjid muslimin yaitu tentang kaifiyah fi tariq talabil ilmi bagaimana cara kita, bagaimana metode kita sebagai seorang penuntut ilmu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena ikhwani sekalian, begitu pentingnya kita beradab dalam menuntut ilmu. Begitu pentingnya kita mengetahui bagaimana berakhlak dalam menuntut ilmu sendiri Hingga nanti apa yang kita pelajari itu dapat menjadi berkah baik bagi diri kita ataupun bagi keluarga kita ataupun kepada penduduk yang ada di sekitar kita. Karena tidak dapat kita pungkiri bagaimana para salaf kita, para salafus salih, yaitu para pendahulu kita bagaimana keberhasilan mereka hingga berkah dari ilmu mereka yang bisa kita rasakan sampai pada hari ini. Semua itu tidak lepas dari bagaimana mereka beradab, bagaimana mereka berakhlak ketika dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita ingin ilmu kita berkah, kalau kita ingin apa yang kita dapatkan dari ilmu itu berkah, bermanfaat bagi kita, maka mari kita meniru bagaimana para salaf kita, bagaimana para pendahulu kita menuntut ilmu di mana sudah teruji hasil yang mereka dapatkan, sudah teruji apa yang mereka raih yang bisa kita dapatkan pada sampai pada hari ini. Padahal kalau kita tahu kehidupan kita dan mereka pada saat dahulu tidak seperti kita yang mudah seperti saat ini. Tentunya zaman dahulu transportasi, cara belajar lebih sulit mereka dapatkan daripada kita yang hidup pada pada saat ini. Baiklah kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana beradab, bagaimana berakhlak ketika dalam satu majelis ilmu atau dalam berhalakoh, maka saat ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana seorang toliku ilmin itu beradab pada dirinya sendiri. Kita mulai pada dirinya sendiri. Dan ini kita ambil dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi yaitu rambu-rambu dalam mencari ilmu yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Abdullah Abdurrahman Al Jibrin itu beliau yang memberikan tazkiyah untuk kitab ini pengarangnya sendiri adalah Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan rahimahullah dan yang sebenarnya dalam kitab ini masih banyak lagi di sana adab-adab dalam menuntut ilmu bagaimana seorang tolibul ilmi itu ketika di rumahnya bagaimana seorang tolibul ilmi kepada keluarganya bagaimana seorang tolibul ilmi itu bersikap pada lingkungannya di dalam masjid di dalam kelas dan masih banyak yang lainnya nah untuk saat ini kita akan mulai dari seorang tolibul ilmi terhadap dirinya terhadap uh, dirinya masing-masing tolibul ilmi ma'anafsihi seorang talibul ilmi pada dirinya sendiri. Min anfa'il umuri lima'rifati makamin an-naqsi wal qata' wa min thamma mu'alajatiha ba'da tawfiqillah ta'ala muhasabatul 'abdi nafsahu. Cara yang paling bermanfaat, cara yang paling berguna untuk mengetahui apa kekurangan yang ada pada diri kita atau apa kesalahan yang kita lakukan yang harus kita perbaiki adalah muhasabatul abdi nafsahu bagaimana dia bermuhasabah terhadap dirinya sendiri memperhitungkan dirinya sendiri memikirkan tentang dirinya sendiri apa kekurangan yang ada pada dirinya apa kesalahan yang ada pada dirinya sehingga hal itu harus diperbaiki dan tidak boleh dilanjutkan lagi. Di sini dikatakan cara yang terbaik untuk memperbaiki diri adalah muhasabah nafsu, Mengoreksi diri sendiri. Wa ada iltimasi al-a'dzar al-wahiyah fi sabili tabriri aqta'ihi. Dan tidak memberi toleransi sedikit pun terhadap kesalahan apapun Artinya mungkin sebagian kita ketika melakukan kesalahan terkadang dia mencoba mencari odur agar dia terbebas dari kesalahan itu. Kan saya seperti ini, saya kan nggak bisa, saya seperti seperti ini. Nah, ini dihindari. Ada mas jangan sampai ini terus menerus seperti itu. Selalu memberi odur ketika melakukan suatu kesalahan. Li'anna al-timasil a'zar al-wahiyah yazidu sahibuhu rusuqan fi akhtaihi. Karena dengan selalu memberikan udur terhadap kesalahan yang kita lakukan, itu akan menambah kotor dirinya sendiri, akan memperburuk dirinya sendiri. Bal qad tanqalibul kal akhta sawaban fi nadrihi wa huna ta'azzamal musibah. Bahkan kalau itu berlanjut terus menerus akan menjadi terbalik akan menjadi berbalik bahwasanya yang dia lakukan itu adalah benar menurut menurut pendapatnya. Wahuna ta'azzumal musibah dan ini akan memperburuk musibah itu sendiri. Ini akan memperburuk perlakuannya sendiri. Wa ala hada فينبغي talib al ilmi muhasabata nafsihi bi sidqin nusiba ainaihi daiman. Maka dari itu sebaiknya bagi seorang talibul ilmi untuk selalu mengoreksi dirinya sendiri dengan jujur dari dirinya. Jujur bahwasanya itu salah. Jujur ini adalah satu kekurangan dan itu harus dikatakan terhadap dirinya sendiri dan dipatokkan kepada dirinya sendiri. Wa minat taufiq wal khair ma sarohu Dan dia akan melihat hasil dari apa yang dia lakukan nanti di kemudian hari. Wa kama qila la yakunu min aina ma ya-, la yakunu rajulu taqiyan hatta yakunu li nafsihi ashaddu muhasabatin min asy-syariki li syarikihi wa hatta ya'lama min aina malbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu. Dan seperti dikatakan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dalam jilid 5 ayat 74 di mana kitab ini adalah kitab yang banyak menceritakan tentang bagaimana kehidupan para salaf kita, bagaimana kehidupan para pendahulu kita salafus solihin dalam menjalani kehidupannya dalam bidang apapun. Kali ini disebutkan bagaimana mereka bermuhasabah terhadap di, dirinya sendiri. La yakunu rajulu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatin min asyrik ila syarikihi. Tidaklah seorang laki-laki itu dapat menjadi bersih. Tidaklah seseorang itu dapat menjadi bagus sampai dia mau bermuasabah terhadap dirinya sendiri. Dan bermuasabahnya itu lebih lagi daripada seseorang mengoreksi temannya. Jadi perlakuannya, pengkoreksiannya terhadap dirinya sendiri itu lebih lagi daripada dia mengoreksi temannya min wa dan sampai secara detailnya dia mengetahui dari mana pakaian yang dia kenakan saat itu dan apa yang dia makan pada waktu itu apa yang dia makan dan apa yang dia minum sampai sedetail sedetail itu sampai dia harus mengetahui pakaiannya ini dari mana yang dia makan itu apa yang dia minum itu apa sampai seperti itulah dikatakan muhasabahnya para para salafus saleh dahulu. Wa inna mimma yu'inu ala muhasabatin nafsi bi sidqin an yakhtara waqtan munasiban hatta yakunu khalian min at-tawariqi wasyawagil. Dan salah satu cara yang dapat membantu kita untuk bermuhasabah, untuk mengkoreksi diri adalah dengan memilih waktu yang cocok di mana kita dijauhkan dari kesibukan, di mana kita dijauhkan dari hal-hal yang mengganggu kita dalam bermuhasabah. Fa innahu kullama kana al-'abdu ba'idan amma yashghiluhu fi amma yashghilu fikrahu kana aktsaru istijma'an li masyairihi wa ahasisihi. Karena semakin dia menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggunya, dari hal-hal yang menyibukkannya, itu akan lebih mudah baginya akan lebih mudah bagi jiwanya untuk menemukan kesalahan-kesalahannya. Wa kanat nafsuhu aktsar taqabbulan li ma'rifati mawadhi'an nafsi awil khalali ayyan kana nawi Dan jiwanya itu akan lebih mudah menerima dan mengetahui di mana letak-letak kesalahannya, di mana letak-letak kekurangannya, apapun itu bentuknya. Karena ketika jiwa tidak merasa tenang, karena jiwa ketika jiwa tidak merasa enak maka dia tidak akan jernih dalam menilai sesuatu tetapi ketika jiwa itu merasa tenang, ketika diri merasa enak, maka dia akan tahu di mana letak kesalahannya. Dia akan berjalan sendiri mencari di mana titik kekurangannya. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah pernah mengatakan dalam satu perkataannya di dalam kitab Ar-Ruh jilid 1 halaman 345 beliau mengatakan sesuatu tentang bermuhasabah diri tapi perkataan itu sebenarnya diperuntukkan bagi sebab-sebab yang dapat menghilang apa menjauhkan seseorang itu dari azab kubur Beliau berkata, "An yajlisa ar-rajulu 'indama yuridu an-nawm lillahi sa'a, yuhasibu nafsahu fiha 'ala ma khasirahu wa rabihahu min yawmihi, thumma yujaddidu lahu taubatan nasuhan bainahu wa bainallahi fayanamu 'ala tilka at taubah." Hendaknya seorang laki-laki itu ketika dia menjelang tidurnya maka sisihkanlah waktu selama satu jam itu kataan beliau. Satu jam disisihkan waktu sebelum tidur. Di mana dia mengoreksi dirinya sendiri. Bermuhasabah terhadap diri sendirinya. Terhadap apa kerugian, kerugian yang dia dapatkan hari itu. Dan apa keuntungan yang dia dapatkan dari itu. Dari hari itu. Maksudnya di sini adalah bukan kerugian atau keuntungan dalam berdagang. Benar berdagang tapi berdagang dalam akhiratnya apa kerugian dan keuntungan yang dia dapatkan pada hari itu? Maka setelah itu ijat didulahu taubatan nasuhan. Setelah dia tahu di mana kelebihannya dan di mana kekurangannya, maka bersegera memperbarui taubatnya kepada Allah dengan taubatan nasuhan, dengan taubat yang benar-benar taubat. Fayanamu ala tilka taubat dan dia pun akan tidur dengan taubat yang sudah dia lakukan tadi. Tumma qala rahimahullahu taala wa yuf'alu hadha kulla lailatin dan beliau menambahkan bahwasanya ini dilakukan setiap setiap malamnya. Wa qala ba'duhum ar-rajulu yumbi'u 'amma fi nafsihi fi thalathi mawadhi' wa 'adda minha 'inda tija'ihi 'ala firashihi. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya seorang laki-laki itu akan menemukan dirinya sendiri pada tiga tempat. Seorang laki-laki akan menemukan bagaimana bentuk dirinya sendiri itu pada pada tiga tempat. Di sini disebutkan salah satunya adalah ketika dia berbaring di atas tempat tidurnya. Ketika dia berbaring di atas tempat tidurnya dan bermuhasabah diri tentang apa yang menjadi kekurangannya dan apa yang menjadi kesalahan yang dia lakukan hingga dia bertobat dari kesalahan kesalahan tersebut. Walaqad kana salafu ta'ala min asaddin muhasabatan li anfusihim sabahun wa masaun. Dan sesungguhnya para salafus salih, para pendahulu kita dahulu mereka adalah orang yang sangat menjaga sekali terhadap muhasabah anak terhadap mengkoreksi terhadap dirinya sendiri baik itu ketika pagi maupun maupun petang dan di sini disebutkan ada satu cerita satu cerita yang diberikan yaitu dari Ya'la bin Ubaid beliau mengatakan dakhalna ala bin Sauqah faqala dia masuk kepada Ibnu Sauqah dan dia mengatakan ya bna akhi wahai anak saudaraku uhadditsukum bihaditsin la'allahu yanfa'ukum saya akan menyampaikan sesuatu kepadamu semoga saja apa yang aku sampaikan ini bermanfaat bagimu faqad nafa'ani karena sesungguhnya hal tersebut hal tersebut sudah bermanfaat bagiku artinya sudah pernah dia coba dan itu berhasil Qala lana Atha ibn Abi Rabah. Satu hari Atha bin Abi Rabah mengatakan kepada kami. Atha bin Abi Rabah adalah seorang tabi'in dan dia menjadi, beliau menjadi seorang imam di Mekah Al-Mukarramah pada zamannya dahulu. Beliau mengatakan, "Inna man qablakum kanu ya'udduna fudulal kalam." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu selalu ya'udzuna yaitu mereka memperkirakan atau selalu menghitung-hitung atau selalu mencari-cari apa itu yang menjadi fudulal kalam. Fudulal kalam di sini maksudnya adalah perkataan yang tidak bermanfaat sama sekali. Walaupun terkadang itu tidak berdosa tapi itu tidak ada pahalanya sama sekali. Apa saja itu yang dikatakan fudulal kalam, hal yang tidak bermanfaat bagi para salaf kita dahulu? Ma'ada kitab Allahi au amrin bima'rufin au nahyin an munkar au an tantiqa fi ma'isyatika allati la buddalaka minha. Hal yang dianggap sebagai fudulal kalam atau perbuatan yang sia-sia oleh para salaf kita dahulu adalah selain daripada kitabullah atau amar ma'ruf atau nahi mungkar atau kita membicarakan tentang ma'isan kita, tentang kehidupan kita di mana kita sangat perlu terhadap tersebut, maka selain hal tersebut, selain hal-hal tadi mereka nyatakan sebagai udulal kalam, hal-hal yang tidak penting. Maupun kalaupun itu tidak berdosa, tapi itu tidak ada pahalanya sama sekali. Jadi selain dari kitabullah, selain dari membicarakan tentang kitabullah, atau selain kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, atau kita melarang terhadap suatu kemungkaran, atau kita berbicara tentang kehidupan kita di mana kita perlu terhadap hal tersebut, maka selain hal itu dikatakan sebagai al kalam. Beliau melanjutkan perkataannya, Atenkiruna anna 'alaikum hafidina kiraman katibin?" Apakah kalian akan mengingkari sesungguhnya di sisi di sisi kiri dan kanan kalian itu selalu ada mangka katibin yaitu para malaikat yang ditugaskan oleh Allah taala untuk mencatat setiap amal perbuatan kalian anil yamini wa anil qa'id di kanan dan di sisi kiri di sisi kiri kita mereka selalu bersiaga Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun perkataan yang kita ucapkan kecuali ada di sana raqibun atid, malaikat yang akan selalu mencatat semua perkataan dan perbuatan kita. Ama yastahyi ahadukum law nushirat sahifatahu allati amla sadra naharihi wa laysa fiha syai'un min amri akhiratihi Apakah kalian tidak malu apabila dibukakan lembaran catatan amal kalian dalam satu hari penuh tidak ada satupun hal yang berhubungan dengan akhirat kalian? Itulah yang disampaikan oleh Imam eh, oleh Atha bin Abi Roba. Apakah kita tidak malu ketika nanti dihadapkan kepada Allah Taala? Kemudian dibukakan oleh kita kitab catatan amal perbuatan kita selama di dunia. Kemudian dalam satu hari tidak ada sedikit pun catatan amal perbuatan untuk akhirat kita. Wa mimma yanbaghi an yuqtana lahu fi hadzal maqam amrun labbasa bihi syaitan ala kathirin. Dan satu hal yang sebaiknya diketahui atau seseorang seorang muslim itu harus cerdas dalam hal tersebut adalah satu perkara yang selalu dibisikkan oleh setan terhadap kebanyakan dari mereka. Waja'alahum min ab'adin nasi an muhasabati hingga menjadikan mereka itu manusia yang paling jauh yang tidak pernah melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Wa huwa mad'un nasi li syakhsi alaihi apa yang, yang dijadikan senjata bagi iblis atau bagi setan untuk menggoda manusia agar tidak bermuhasabah terhadap dirinya sendiri yang dilakukan iblis adalah madatun nasil syakhsi ujian seseorang terhadap terhadap dirinya wa sana'uhu alaihi dan uh, elu-eluan mereka terhadap terhadap dirinya inilah penyakit yang paling berat hingga susah bagi seseorang untuk bermuhasabah terhadap dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang sudah mendengar pujian dari yang lainnya, ketika sudah dielulukan oleh yang lainnya, maka dia akan merasa lupa bahwa dia adalah seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Bukannya dia merasa kekurangan, tapi dia merasa dirinya adalah manusia yang sudah sempurna. Ibadah yang dia lakukan sudah sempurna. Ilmu yang dia lakukan sudah sempurna hingga tidak ada sedikit pun yang harus dia perbaiki. Nah, ingat ini adalah senjata yang paling ampuh yang sering dan digunakan oleh setan agar manusia itu jauh dari bermuhasabah terhadap terhadap dirinya sendiri. al-ilmi ila wal ala min al kama qila Al-aqilu man arafa nafsahu wa la yaghurruhu لا man Maka seorang talibul ilmi harus lebih hati-hati lagi terhadap hal ini. Jangan sampai jatuh terhadap atau jangan sampai jatuh pada lubang jebakan ini. Seperti dikatakan dalam satu perkataan, seorang yang berakal al-aqil adalah mereka yang tahu terhadap dirinya sendiri dan tidak merubah dirinya dan tidak mengganggu dirinya bagi apa pujian seseorang yang itu tidak ada gunanya sekali bagi bagi dirinya. Nah, seperti itulah seharusnya sikap seorang talibul ilmi. Karena kaum muslimin, ya Allah wa iyyakum jami'an. Ketika seseorang dipuji, ketika seseorang dieluh-elukan itu akan terjadi dua hal. Kalau tidak yang satu maka akan terjadi yang lainnya. Imma an yakunna dafi'an au mani'an. Kalau tidak itu akan mendorong dia untuk menjadi lebih baik, itu akan menghancurkan dia untuk tidak melakukan kebaikan yang lainnya. Yakunu dafi'an ilal khairi idza sadaqa fi syukrihi lillahi ta'ala ala ma an'ama alaihi. Pujian itu akan menjadi satu pendorong baginya dalam melakukan atau menambah kebaikan baginya ketika dia jujur dalam bersyukur kepada kepada Allah taala atas apa yang sudah diberikan Allah taala nikmat-nikmat kepadanya. Wa zada mudha'afatul juhdi ibtigha'a maradatillah nafa'a ibadahu وليعلم أن مدح الناس له والحال هذه من عاجل بشرى المؤمن Nah, bahkan pujian itu akan menjadi bertambah-tambahlah semangatnya dalam melaksanakan amal ibadah untuk mengharapkan ridho dari Allah Taala. Dan dia tahu sesungguhnya pujian yang diberikan oleh manusia saat itu adalah bukan merupakan hal yang hakiki, tapi itu adalah merupakan busrol ajil lil mu'min. Itu adalah salah satu dari kabar gembira yang didahulukan. Kabar gembira yang didahulukan bagi seorang seorang mukmin. Kabar gembira maksudnya kebaikan yang akan dia dapatkan di akhirat nanti. Jadi ini dengan pujian dia mendapatkan kabar gembira lebih baik sehingga dia akan berusaha lebih baik lagi dari itu. Falyatma'inna qalban wal yansharih sadran Kemudian dia akan menjadi tenang hatinya dan hatinya juga akan menjadi lapang. Kemudian wayakunu mani'an minal khair. Pujian itu juga dapat menjadi sebuah penghalang baginya untuk melakukan kebaikan. Idza ja'ala madahan nasi matiyatun lahu ila tatadduri fil majalis. Apabila pujian itu akan menjadikan dirinya At-tafaddur artinya merasa bangga diri di, di dalam satu majelis. Wa min tammat tarafu' 'alal akhirin. Apalagi kalau dia merasa merasa tinggi derajatnya daripada daripada yang lainnya. Wa tasghirul khadbilahum. Kemudian merasa menganggap remeh bagi yang lainnya. Bal hadha syu'ur minhu min a'zamil hawajiz an qabulin nushi. Dan yang lebih parah lagi Hal ini dapat menyebabkan seseorang itu akan sulit sekali menerima nasihat dari dari yang lainnya. Fala gharabata idza akhadhat bil izzah bil ismi 'inda munafahatihi. Maka tidak heran kalau ada orang yang merasa bangga terhadap dosa yang dia lakukan dan dia merasa bangga untuk tidak mau menerima nasihat orang lain. Dikarenakan apa? Ujian dari orang lain yang menjadikan penyakit pada pada dirinya. Li'annahu yara nafsahu fi manzilatin tajawazat marhalatan nuthi wan naqdi. Karena dia merasa bahwasanya derajat yang dia capai sekarang ini tidak lagi membutuhkan nasihat dari yang lainnya, tidak lagi membutuhkan koreksi dari dari orang lain. Fal Falyahdharil 'abdu min hadzal mazlaq fa inna murta'ihu fa inna murta'ihu murta'ihu wa qaimun. Karena Hat, sungguh hati-hatilah seorang hamba terhadap hal ini karena sesungguhnya hal ini adalah satu hal yang sangat berbahaya sekali bagi bagi dirinya. Mari kita mengambil contoh bagaimana seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sikap ketika dia dipuji. Bagaimana beliau bersikap ketika dipuji dan bagaimana mulianya perbuatan beliau yang tidak artinya tidak heran kalau beliau bisa mencapai pada kedudukan manusia yang terbaik setelah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dipuji oleh sahabat yang lainnya karena sudah ma'ruf di kalangan para sahabat bagaimana keutamaan Abu Bakar, bagaimana ibadah beliau, bagaimana pengorbanan beliau terhadap Islam. Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji oleh selainnya beliau mengatakan Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum ya Allah sesungguhnya engkau adalah zat yang lebih mengetahui terhadap diriku daripada diriku sendiri. Dan aku adalah orang yang paling tahu terhadap diriku daripada mereka. Faj'alni Allahumma khairan mimma yahtabun. Maka jadikanlah aku wahai Allah lebih baik dari apa yang mereka sangka. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan janganlah engkau jadikan ini hal yang dapat merusakku terhadap apa yang mereka katakan. Wafirli birahmatika rahmatika ya'lamun dan ampunilah dosaku atas rahmat ya Allah terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini adalah ucapan seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau ketika dipuji oleh yang lainnya, Beliau tidak merasa bangga. Beliau tidak merasa dirinya sudah tinggi. Padahal ujian yang mereka sampaikan belum tentu itu bisa mencapai derajat yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah seorang yang diberikan kabar gembira bahwasanya beliau adalah salah satu penduduk surga. Beliau adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Tapi walaupun demikian, ujian apapun yang disampaikan kepada beliau Bahkan beliau merasa minta ampun kepada Allah, meminta agar lebih baik dari apa yang dipujikan oleh mereka. Dan beliau merasa masih banyak kekurangan yang tidak yang belum beliau lakukan. Kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Inna minal umuri allati al abdu ala ma'rifati taqsirihi wa khata'ihi talabun nushi al akharin. Salah satu cara bagaimana kita juga dapat mengetahui akal kekurangan yang ada pada diri kita selain kita bermuhasabah bagi diri kita sendiri adalah talabun nushi minal akharin. Minta nasihat dari dari selain kita وبخاصة ممن يعرفونه معرفة خاصة dan lebih khusus lagi kita meminta nasihat dari orang-orang yang tertentu yang lebih mengetahui tentang siapa kita sebenarnya wahum ala janibin minal ilmi tentunya mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan dalam segi keilmuannya dan dari segi ketakwaannya artinya orang yang kita ajak untuk memberikan nasihat bagi kita adalah orang-orang yang benar sudah teruji bahwasanya beliau adalah seorang yang ahli ilmu dan orang yang takwanya tinggi kepada Allah taala. Fa inna nusha haula min anfa'in nushi lahu. Karena nasihat yang diberikan oleh mereka adalah nasihat yang sangat bermanfaat dengan izin Allah taala li'ilmihim wa ma'rifatin bihi karena keilmuan yang mereka miliki dan juga pengetahuan mereka terhadap terhadap dirinya wa ada'un nufi mimman tuliba minhu matlabun syar'iyyun kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat meminta nasihat kepada selain kita atau meminta nasihat kepada orang yang lebih alim dari kita, lebih ketakwaannya dari kita, itu adalah perbuatan yang syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadisnya dalam dalam riwayat Imam Muslim, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Wa dzakara minha wa idza istansahaka fansah lahu. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada enam. Salah satunya adalah apabila dia meminta nasihat darimu, maka nasihatilah dia. Masih ada lima lagi yang lainnya yang bisa dibaca di di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi di sini disebutkan salah satu hal atau salah satu hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah ketika dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Jadi tidak boleh ketika seseorang meminta nasihat, kemudian kita membiarkannya saja begitu. Padahal kita tahu dia sangat membutuhkan sekali terhadap nasihat itu. Wa minal umuri allati tu'inu ala muhasabati nafsi wa tafaqqudha akhdhul ibrah wal istifadah min akhta'il akharin. Dan hal-hal yang dapat membantu kita untuk bermuhasabah terhadap diri kita adalah salah satunya adalah akhdul ibrah wal istifadah min akhta'il akharin mengambil satu pelajaran mengambil satu ibrah mengambil satu faedah dari kesalahan yang dilakukan oleh oleh orang lain artinya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain sudahlah cukup baginya jangan lagi kita lakukan Ketika teman kita, saudara kita sudah terjatuh dalam satu lubang, maka jangan sampai kita juga jatuh dalam lubang yang sama. Jadi kita mengambil ibrah, mengambil satu faidah dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه dan caranya adalah dengan mencari tahu apa sebab-sebab yang menjadikan mereka jatuh terhadap kesalahan tersebut. Sebabnya apa? Hingga dia terjatuh dalam hal tersebut. Kalau kita tahu sebabnya, maka jauhilah. Ketika tahu sebabnya, maka jauhilah agar tidak tidak terjatuh seperti mereka. Fa in kana qariban minhu ittaqahu wa in kana ba'idan akhadha bi janibil hadar hatta la yaqa kama waqa'u. Apabila itu sebab-sebab yang menjadikan mereka jatuh itu sudah terjadi kepada kita sebagian sebabnya maka segera untuk menjauhkan diri. Ketika kita tahu sebab-sebab itu sudah ada pada diri kita, maka segeralah untuk menjauhkan diri dari hal tersebut. Dan ketika itu masih jauh, belum kita lakukan, maka jauh-jauhlah. Jangan sampai terjatuh pada hal tersebut. ويستفاد مما سبق أن مما يعين على صدق المحاسبة عدة أمور maka dari pembicaraan kita tadi di sana ada beberapa sebab ada beberapa hal yang dapat membantu kita dalam bermuhasabah atau memeriksa diri yang pertama adalah sidqu du'a illahi ta'ala hal yang pertama adalah jujur berdoa kepada Allah Ta'ala Jujur memohon kepada Allah Ta'ala agar dipermudahkan dalam mengoreksi diri hingga akhirnya dapat menjadi insan yang lebih lebih baik dari hari itu. وثانيا الحرص على أن يكون خاليا من الشواغل والطوارئ عند محاسبته لنفسه yang kedua adalah menjaga diri agar ketika dalam masa bermuhasabah itu jauh dari hal-hal yang dapat mengganggunya, jauh dari hal-hal yang dapat menyibukkannya. Sudah dicontohkan pada pembicaraan sebelumnya adalah waktu satu jam sebelum kita tidur. Karena biasanya ketika sudah malam, makhluk semua sudah sudah tenang. Mereka semua sudah menuju kepada tempat peristirahatannya. Dan di sana kita mulai memikirkan diri kita. Apa kerugian yang kita lakukan? Apa keuntungan yang kita dapatkan? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan? وثالثا قبول النصح إذا كان الناصح محقا yang ketiga adalah menerima nasihat apabila orang yang memberi nasihat itu adalah benar-benar orang yang berhak atau memiliki haknya dalam memberikan nasihat kepada kita warabi'an talabun nushi min ahli ilmi wa salah dan yang keempat adalah meminta nasihat dari ahli-ahli ilmu meminta nasihat bagi orang yang alim dan orang-orang yang saleh. Karena mereka lah orang yang berhak untuk menasehati kita. Mereka lah yang lebih tahu terhadap apa yang terbaik bagi diri kita dan bagi akhirat kita. Wahuna asbabun ukhra wala'alla ma sabaq yakfi fi idahil maqsud. Dan sebenarnya di sana masih ada lagi sebab-sebab yang lainnya tetapi semoga saja empat yang sudah disebutkan tadi itu dapat lebih bermanfaat bagi diri kita. وللفائدة يوجد كتاب عنوان محاسبة النفس للحافظ ابن أبي الدنيا ذكر فيه آثار نافعة في هذا الباب kalau ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi tentang yang berhubungan dengan masalah muhasabah nafs di sini muallif menyarankan untuk membaca satu kitab yang judulnya Muhasabatun Nafsi yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang apabila mendengarkan satu perkataan maka dia mengikuti hal yang baik dari perkataan tersebut. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته